الحمد لله أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله اللهم افتح لنا حكمتك wansur alaina rahmataka Ya Zal Jalali wal Ikram Ya Muqallibal Qulub Sabbit Qulubana ala dinik Allahumma nawwir Qulubana Binuri Hidayatik Kama nawwatal ardo Binuri nuri syamsika abadan abada Birahmatika ya arhamar rahimin Amin ya rabbal alamin Hadirin semua sumber masalah sumber kesengsaraan sumber penderitaan sumber kegelisahan adalah karena kita kurang kenal kepada Allah sayangnya kita lebih berusaha kenal dengan manusia lebih daripada berusaha kenal ke Allah lihat bagaimana ada artis yang dikejar begitu jauh waktu, tenaga, biaya hanya ingin dekat dengan artis dan dipotret padahal artis hanya manusia yang boleh jadi dia pun tidak mengerti tentang dirinya sendiri. Tidak mengerti tentang arti hidup yang sebenarnya. Ada yang ingin dekat dengan pejabat habis-habisan. Tapi sedikit sekali orang yang ingin dekat dengan Allah habis-habisan. Padahal dekat dengan Allah jauh lebih mudah dibanding dengan berusaha dekat dengan manusia. Mengapa? Allah sendiri maha dekat. Allah maha dekat. Sedangkan Allah maha mengerti siapa di antara hambanya yang ingin dekat. Dan Allah maha bersyukur terhadap hambanya yang mau dekat. Jadi luar biasa. Kita mendekat sejengkal Allah sedepa. Kita sedepa Allah sehasta. Jadi sangat mudah mau dekat dengan Allah tuh. Kalau dekat dengan orang, orang curiga. Disangka ada maunya. Itu masalah pertama. Masalah kedua, orang belajar segala mau dipelajari. Tidak salah belajar matematik, tidak salah belajar biologi. Tapi kenapa belajar tentang Allah tidak sungguh-sungguh? Benar? Ada yang belajar tentang kuman, tapi belajar tentang Allah kurang. Ini masalah yang kedua. Satu, ingin dekat dengan Allah kurang. Dua, belajar tentang Allah kurang. Padahal pencipta, pemilik, penguasa segala-galanya cuma Allah. Jadi rugi sekali. Makanya orang yang tidak kenal Allah tuh nyaris ruwet saja hidupnya. Semua urusan jadi ruwet. Apapun jadi susah. Padahal hidup ini sebetulnya sederhana. Tapi jadi susah gara-gara tidak kenal kepada Allah dengan baik. Perkara rezeki saja jadi rumit ya. Padahal kalau yakin ke Allah tidak rumit. Perkara jodoh juga jadi ruwet. Padahal kalau yakin ke Allah tidak ruwet. Nah saudaraku sekalian Al-Quran sendiri sebetulnya isinya tuh memperkenalkan Allah. Ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, bersabda wahai Abul Munzir, ini gelar untuk Ubay. Tahukah engkau ayat mana yang paling agung di dalam Al-Quran? Lalu aku menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau bertanya lagi, wahai Abu Muntir, tahukah engkau ayat mana di dalam kitab Allah yang paling agung? Lalu aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka beliau menepuk dadaku dan berkata, demi Allah Selamat atas ilmu yang diberikan Allah padamu Wahai Abu Munzir Itu adalah ayat kursi Ayat kursi itu ada 17 kali Allah menyebut Memperkenalkan dirinya Satu Allah Menyebut namanya sendiri Allahu la ilaha illa Huwal hayyul qayyum Allah yang tiada Tuhan selain dia Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri tidak membutuhkan siapapun jadi Allah tidak perlu siapapun kita hancur semuanya tidak berpengaruh bagi Allah kalau Allah menyuruh kita bukan karena Allah perlu sesuatu dari kita tapi karena apa yang disuruh oleh Allah itu pasti baik untuk kita. Kalau Allah melarang sesuatu kepada hambanya, bukan karena Allah akan rugi. Karena Allah sayang kepada hambanya dan yang dilarang itu pasti bahaya. Pasti membuat kita rugi. Begitu. Mau nggak nurut, sok aja. La takhuduhu sinatu wala naum. Dialah Allah yang tidak ngantuk dan tidak tertidur. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 29 Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullayawmin huwa fi sa'ni. Semua memohon, meminta, bergantung kepada Allah yang di langit dan yang di bumi. Dan setiap saat Allah dalam kesibukan. Sibuknya Allah apa? Beda dengan sibuk kita. Kita sibuk bingung. Allah mengurus jagad semesta ini. Benar-benar diurus. Dihidupkan, dimatikan, disehatkan, ada yang digembirakan, ada yang dibuat sedih, diberi, diangkat, yang diturunkan, kuman, semuanya semuanya diurus. Kita saat ini diurus oleh Allah. Semuanya bukan hanya kita. Itu nyamuk yang ada di sekitar saudara juga Allah yang mengurus. Jadi Allah senantiasa mengawasi kita. Dia tahu semuanya. Kalau kita kalau Allah tidur rada berantakan kita. Kita tidur nggak ingat nafas, pasti ada yang ngurus nafas kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala yang ada di langit dan yang di bumi. Artinya tidak ada yang punya selain Allah. Tidak ada yang kaya, yang ada adalah makhluk Allah yang dititipin kekayaan sebentar, ngaku-ngaku. Tidak ada yang punya kekayaan, cuma nebeng sebentar, ngaku-ngaku, terus dimatikan tidak dibawa kekayaan ini. Benarkah? Kalau orang sudah yakin semua milik Allah, Enggak akan menghibah-hibah ke manusia. Tidak usah meminta-minta apapun, berminta, menghibah, memelas, tidak milik Allah semua langit dan bumi. Mau naik harga tanah nggak apa-apa. Yang paling penting apa? Yang paling penting dititipi oleh Allah kalau memang baik ya. nggak apa-apa, harga tanah naik sok aja. Dah dipikirin nggak dipikirin juga tetap naik. Kalau Allah mau ngasih ada. Semua rumah milik Allah. Manusia nebeng. Mau istana negara ah, milik Allah. Manusia di dalamnya cuma sebentar udah itu mati. Benar? Jadi jangan terpesona lah. Lihat rumah-rumah bagus, biasa saja. Semua cuma titipan Allah milik Allah yang di langit, yang di bumi, manusia coba bayangkan. Oh eh, utek-utek-utek, eh, dah begitu. Jadi jangan terkagum-kagum kepada rumah, istana biasa saja, nggak ada yang. Makanya Rasulullah tuh rumahnya juga sederhana. Tidak pakai istana, tidak pakai singasana, tidak bertabur tanda jasa, tidak juga pakai mahkota, tapi tidak berkurang mulianya. Teruskan. Kita punya apa? Tubuh ini aja bukan punya kita. Kalau tubuh punya kita, jangan tua dong. Kalau tubuh punya kita, Tahan itu uban supaya nggak keluar. Walaupun kita makan sari areng bisa hitam tuh giginya ya. Gak bisa, gak bisa ditahan nih jadi tua. Kalau hebat, kalau tubuh ini punya kita, ibu remaja terus dong bu. Gak bisa, walaupun ibu pakai seragam SMP terus, pasti ketahuan. Ini kepala sekolah. Ya. Kalau leher ini punya saya, mau saya larang nih gatel nih. Gak ketahan batuk tuh. Bukan milik kita. Kalau ini tubuh punya kita, coba kentut jangan bau, harum lah. Tidak. Walaupun pejabat tinggi tetap bau. Walaupun ratu kecantikan, peledek bau saja. Ya kalau tubuh ini punya kita nggak usah ke WC lah ya. Kenapa kita harus ke WC? Tapi udah bukan punya kita tubuh ini. Benar? Sing Ridho ya. Dengan jadi tua Ridho. Dengan sakit Ridho. Karena ini milik Allah. Suka-suka Allah. Mau dibikin sehat, dibikin sakit. Pasti baik perbuatan Allah tuh. Yang jelek tuh nggak Ridho ini milik Allah. Suka-suka yang punya. Benar? Yang hidungnya kurang mancung, terima. Udah jatahnya yang itu. Mau yang mana lagi? Kan? Gak usah maksain diri pakai jepitan jemuran. Supaya mancung gak ngepek. Ya. Terima jatah terbaiknya ini. Terus apa ayat kursi? Lagu maaf. Eh, tadi sampai di mana? Maaf. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya yang bisa nolong cuma Allah makhluk juga bisa nolong kita karena Allah yang menggerakkan tidak ada yang bisa nolong tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah dokter itu cuma ngobatin yang menyembuhkan Allah tidak ada satupun yang bisa menolong kita selain Allah kalau Allah nolong syariatnya Allah jadikan jalan ada jadi jangan ngarep-ngarep. Makanya jangan lebay. Tahu lebay? Alay. Tahu? Memamerkan derita supaya orang lain simpati, supaya orang lain kasihan, supaya orang lain tersentuh. Gak perlu Orang beriman yakin ke Allah tidak perlu alay suralai begini. Tidak perlu kita melankolis, menghibah dengan raut muka, tutur kata. Enggak, ini kekanak-kanakan. Kalau anak kecil begitu. Kalau orang beriman mantap, enggak perlu. Saudara, perusahaan kita akan tutup. Bagaimana nasib keluarga kami? Anak-anak kami masih kecil, alay. Tidak begitu. Apa sih alay itu? Kan? Ah. Saya ada yang ngajarin alay. Tutup, tutup. Ya, saudara bagaimana? Allah maha kaya. Saudara di PHK, iya, nggak apa-apa. Kita tidak ada santunan apa-apa. Saya mengerti Pak, karena memang sudah bangkrut perusahaan ini. Nggak apa-apa. Nggak ada eh, menghibah, memelas, cengeng, tidak ada. Pundi-pundi kebaikan itu menyembunyikan derita, menyembunyikan musibah, menyembunyikan sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan ngarep-ngarep orang kasihan sama kita, ya. Setuju? Eh, para wanita, Jangan menjual melankolis supaya suaminya kasihan gak bagus tegar mantap itu lebih terhormat apalagi lelaki eh? minta dikasihani oleh keluarganya bapak tuh capek ah gak usah ngomong hidup kayak gini bukan untuk dagang penderitaan Allah mencatat semua letih kita jadi amal Allah tahu kita letih Allah tahu tetesan keringat terkuras. Allah tahu persis semua yang kita rasakan. Dan semua ada catatannya. Tidak ada yang disia-siakan. Enggak perlu orang lain kasihan kepada kita. Karena kita udah dapat yang terbaik dari Allah. Setuju? Jangan suka menghibah di depan dosen. Jangan suka memelas cinta kepada manusia. Walaupun memelas, eh ini bagi yang belum nikah. Hati orang tuh nggak bisa dibeli dengan memelas. Hati orang tuh dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walau saudara sudah nangis darah, walau sudah beli apa bunga segala macam dikasih saja di bunga itu e, kumbang dan menyengat mertua ya kan batal lah hadirin Kalau ngarang sesuka saya saudara jangan ikut campur ya. Ingat ya. Ingat baik-baik. Jangan suka bersikap, berkata yang ingin orang lain perhatian, kasihan, jangan. Itu merusak kedudukan di sisi Allah. Ajeg saja. Karena orang tidak akan bisa dipengaruhi oleh perilaku kita kalau Allah tidak menghendaki. Jelas? Kalau saudara diputuskan oleh seseorang batal menikah, saya mau mati, saya bunuh diri. Lelaki apa seperti itu? Sudah. Batal menikah, ya memang takdirnya begini. Setuju? Eh lelaki Jangan suka membentur-benturkan kepala ke bantal. Kurang keras ya. Sampai dimana tadi? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum dia Allah mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang artinya Allah memberitahu enggak ada yang luput nih Allah pasti sedang melihat kita di belakang di depan, di samping, atas, bawah semuanya enggak ada yang tersembunyi enggak ada yang tersembunyi mau maksiat dimanapun benar? mau di hotel, mau di mana saja. Mau terang, mau gelap, nyata bagi Allah semuanya. Tuh itu siapa yang kemarin mati mesum tuh? Udah maksiat, lelaki dengan lelaki, mati. Gampang bagi Allah membeberkan apapun. Saudara kalau mau maksiat, saran saya cari tempat yang tidak kelihatan oleh Allah nggak akan ada. Makanya dengan membaca ayat kursi harusnya kita tahu bahwa Allah tahu dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfakum wa la yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima Dan mereka tidak mengetahui sesuatu dari ilmu Allah kecuali yang Allah berikan sedikit. Kita harus tahu <clears throat> bahwa kita tuh nggak tahu apa-apa kecuali sedikit. Maka nggak boleh sombong. Dan kalau kita yakin Allah Maha Tahu, sebetulnya enak. Tinggal deketin Allah. Contoh rejeki, Siapa yang tahu rejeki kita? Kita nggak tahu rejeki di mana. Ya kan? Sudah sudah makan belum? Sudah makan belum? Sudah semuanya? Alhamdulillah. Tolong panitia tidak usah dibagikan aja. <laughs> Saudara, kita nggak tahu nanti malam makan apa, besok juga nggak jelas, betul? Allah tahu rezeki kita. Maka deketin. Nih, dengar. Ngadepin masalah hidup ini, kita nggak tahu. Kita nggak tahu mana yang bakal kejadian, mana yang terbaik. Kita tahunya cuma dikit. Itu pun pakai nafsu. Makanya daripada sok tahu, mending deketin yang maha tahu. Kenapa kita stres? Karena sok tahu. Semuanya ingin sesuai dengan keinginan kita. Capek. Hei eh, teman-teman, dengar. Sibukan aja kita ngedeketin Allah dengan berbagai episode yang ada. Kalau sakit, deketin Allah dengan sakitnya. Kalau lagi belajar, deketin Allah dengan belajarnya. Kalau dagang, deketin Allah dengan dagangnya. Jangan takut tentang untung, tentang persaingan. Itu mah dalam kekuasaan Allah. Yang penting dagang jadi dekat dengan Allah. Lagi yang ditipu, jadikan episode ketipu ini pendekat ke Allah. Bagi yang sedang PHK, jadikan PHK ini pendekat kepada Allah. Bagi yang batal nikah, jadikan pokoknya apapun yang terjadi, jadikan ngejar Allah. Allah nanti yang ngurus. Hakul yakin. Pusing dong kita harus ngurus urusan ini. Kita tidak mengerti. Benar? Halo? Sejujurnya saya emang nggak tertarik dah ngurusin hidup saya. Yang tertarik mah ingin dekat dengan Allah, biar Allah yang ngurus. Doanya jelas, Ya Hayu Ya Qayyum Birohmatika astaghits Wahai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri mengurus segala-galanya, dengan rahmatmu, tolonglah saya. Wa aslihli sya'ni kullahu wa la takilni illa nafsi turfata'in. Ya Allah perbaikilah semua urusan saya. Dan jangan serahkan kepada saya walaupun turfata'in sekejap mata. Tuh itu doanya. Mau ngapain kita ngurus urusan kita ya? Halo? Mending serahkan ke Allah. Kalau kita serahkan ke Allah, Allah tahu nih. Wa may yatawakkan Allah fahuwa hasbuhu. At-Talaq ayat 3. Ya Allah saya sadaya daya saya serahkan kepadamu Engkau yang maha tahu apa yang terbaik bagi dunia akhirat saya. Saya mau dagang-dagang yang kau berkahi. Allah nanti nuntun bisnisnya bisnis yang barokah, dicarikan karyawannya karyawan yang amanah. Kalau kurang modal didatangkan yang kelebihan modal, yang modalnya juga ingin. Pokoknya diatur, ini yang enak. Tidak akan tertipu yang istiqoroh, tidak akan rugi yang musyawarah <clears throat> Allah nggak mungkin nipu kita benar ini wajahnya wajah bingung nih jadi gimana dong A gini ya Jangan suka lama-lama mikirin sesuatu selain Allah. Itu rumusnya. Coba saya pengen tahu saudara masalahnya apa. Kelihatan ruwet sekali rambutnya. Dek, punya masalah apa? Kuliah. Serahkan sama Allah. Gimana serahkan sama Allahnya? Gini sholat yang bagus Ya Allah Ini otak milikmu Takdirnya saya kuliah juga dengan kehendakmu Beri saya semangat belajar ya Allah Sing bisa supaya hidup saya manfaat Setidaknya ibu bapak saya ikut bahagia Mudah-mudahan ilmu tesing barokah Terus kalau ada dosen galak misal Ya Allah, ini dosen kalau gini-gini amat ya sudah ambil ajalah dosa-dosanya. Saudara ambil apa maksudnya? Ambil dosanya, lembutkan hatinya. Engkau yang menguasai. Dan jarang kita ngedoakan dosen, betul? Kita lebih sibuk dengan jengkel, sibuk dengan sebel. Ini tidak menyelesaikan masalah. Benar? Oh, ada yang punya anak sakit. Kita lebih sibuk cuma aduh, anak saya sakit nanti bagaimana? Berat, mening ya Allah, ini anak ciptaanmu sambil sedih ya. Hmm, siang malam anak ini engkau yang mengurus. Engkau tahu saya mah jarang ngurus. Ya Allah, engkau yang ngasih makan. Demam, demam juga sudah diukur olehmu. Ampun ya Allah. Kalau saya belum jadi orang tua yang amanah ya Allah tuntun supaya bisa nyembuhkan. Cok bilang sama Allah yang menguasai anak. Dan lebih sayang Allah ke anak daripada kita ke anak. Allah yang ciptakan, Allah yang ngurus setiap saat, benar? kita mah yang nyebokin juga sambil digetok kepalanya mana teh medel wae peletak ah benar sok ke Allahin sing bulat itu didengar demi Allah pasti didengar oleh Allah pasti dan Allah tahu kita sedih, Allah tahu kita cemas, Allah tahu kita gelisah, tapi kita dah ke Allah bersandarnya. Allahu somad. Allah nanti kasih jalan. Mungkin nanti tiba-tiba ada bibi pembantu, oh ini mah pakai jeruk nipis campur kecap, campur sate, campur oh, atau batuknya lami. Kita <laughs> mah bukan sakit batuk. Ada jalannya. Ada jalannya ya. Kalau kita serahkan ke Allah, wala takhirni illa nafsi turfata'in. Allah tanggung urusan kita beres. Makanya harus bisa nahan untuk menjelimet. Udahlah mending serahkan ke Allah urusan maya. Lalu kita gimana? Ya kita seperti Siti Hajar. Kita ikhtiar, tapi hati maka Allah. Siti Hajar lari ke sofa, marwah, sofa, marwah, sofa, marwah tujuh kali. Itu akhirnya muncul juga air zam-zam. Ya. Tapi sing rido larinya jangan, masa ini belum keluar juga, ini sudah ketiga kalinya, ngejalanin hmm, saja lah, Jangan rewel ikhtiar itu ya. Halo? Saya sudah makan obat dua botol, gak apa-apa. Kenapa belum sembuh? Karena ha? tidak dengan botolnya. <laughs> Sia-sia. Jangan kelamaan mikirin orang, gelisah. Jangan kelamaan mikirin uang, gelisah. Jangan kelamaan mikirin persoalan, gelisah. Selewat-selewat aja cantelkan ke Allah biar penuh hati ini oleh Allah nanti Allah urus hakul yakin sebetulnya saya mau cerita tapi nggak usahlah ya ceritakan jangan penyakit orang Indonesia gini selalu ingin tahu urusan orang lain Dulu ada banyak perusahaan di sini. Pusing. Sekarang mah banyak usaha tapi Allah lah yang ngurus. Penting mah usahanya bener aja. Ajak deket ke Allah. Alhamdulillah jalan. Modal datang sendiri. Yang beli datang sendiri. Oh enak Kan ada dalilnya. Ustaz, tadi di dalilnya, halo? Mau dibacakan? Yang Hei anak Adam, ini hadis riwayat Tirmizi, ada? panjang dua halaman Ustaz pantas dikasihin ke saya bisa Ustaz nah. tapi dah nggak boleh kotor hati hadirin saya baca yang pendeknya aja ya Ustaz diambil lagi Ustaz Wahai anak Adam Luangkan waktumu Untuk beribadah kepadaku Niscaya akan kupenuhi dadamu dengan rasa cukup Dan aku penuhi kebutuhanmu Tapi jikalau kau tidak lakukan Aku bebani tanganmu dengan tumpukan kesibukan Dan aku tak akan penuhi kebutuhanmu Makanya sing apet aja ke Allah ya penuhi hati ini Allah Allah Allah urus yakin hadirin wadkutullaha katsiran alakum tuflihun teruskan ada hadis yang itu enggak ketemu jangan kelamaan mikirin selain Allah ya kalau dulu Wah Khair Afandi guru kami di pesantren Manonjaya istilahnya bungkus ingat kabar udah bungkus serahkan nyangakan ya Allah sadaya daya misalkan punya suami nyebelin bungkus ya Allah nyangakan sadaya daya saya nampi jodoh jika saya kembalikan padamu ya Allah hanya di hati dibungkusnya ya jangan dibungkus pakai karung betulan masalahnya <clears throat> punya hutang bungkus ya Allah sadaya-daya ya hutang liur abdi ya Allah ampun Habis apalagi ilmu kita dikit. Coba kita tuh siapa sih? Manusia la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah. Ini udah kita ngomong kayak gini. Tapi kita sok tahu, sok petantang petenteng, sok hebat, stres, capek, serahkan we. ya beres kok nanti juga kita aja ngaco selama ini beres ya benar kita kan rada ngaco atau banyak ngaco selama ini aja kita nggak bener hidup kita beres tuh urusan makan terus minum terus ruwet-ruwet lolos lagi ya dimarahin guru gurunya sekarang sakit waduh Eta teh gara-gara ngembekas. Oh, tidak ada hubungannya enggak. Itu mah penggugur dosa saja. Running well, benar? Ini yang lagi ceramah ini juga kan komplikasi masalahnya ya. Waduh. TV, berita, koran, ah beres aja. Benar? Pengajian jalan terus. Betul? Makan cukup Pesantren ngebangun terus, masjid beres, beres aja. Padahal ngaco kita ini. Coba kalau kita pasrahkan, pasti lebih beres ya. Halo? Allah tuh maha baik hadirin. Maha baik. Kalau Allah sebelan sama kita, udah habis kita ini. Model kita ini kan bagusnya diapain? Saya nggak berani ngomong takut kejadian hadirin. Model kita ini udah nggak ada apa-apanya kalau hitung-hitungan. Allah Maha baik. Berlumur dosa tetap dikasih jalan tobat. Uang dipakai ngaco tetap aja dikasih uang. Iya. Masya Allah. Kalau ngaco aja oleh Allah diurus terus, apalagi kalau kita mau baik. Benar? Kalau hati jadi baik, kelakuan jadi baik pasti diurusnya juga sempurna baiknya tuh wah masya Allah udahlah nggak usah suudon hidup ini husnuzon saja kepada Allah beres lah pokoknya nama Allah mah baik baik sakit baik baik ditipu baik baik dan yang jelek menipu benar dihina baik bikin taubat. Dan yang membuat sakit bukan dihina, pengen dihormati. Kenapa pengen dihormati? Karena nggak jujur diri. Kalau kita jujur melihat diri kita, mada nggak pengen dihormati. Dan kalau kita jujur melihat diri, penghinaan kepada kita nggak ada apa-apanya dibanding kehinaan yang aslinya, benar? Jadi kita sakit, kita luka, Ah, karena kita nggak kebaikan Allah. Kebaikan Allah itu tidak harus datang intan, bledog Coba saudara mau kedatangan intan dua ton kena kepala kan jadi celaka ya. Nah, kebaikan dari Allah mah bisa dalam bentuk sakit, dalam bentuk oh, dihina, dalam bentuk difitnah, ke bentuk ke musibah itu baik pasti baik karena Allah mah tidak pernah berbuat jelek ya yang jelek itu kita berburuk sangka kepada kebaikan Allah terus jadi kita cuma tahu apa yang Allah kehendaki kalau Allah nggak ngasih nggak dapat ilmu nih Terus gimana ayatnya? Lau ya Allah membayna ini mama ma khalfahum wa itu nabi bi min 'ilmihi illa bimasya syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'adzim. Nih. Ini kekuasaan Allah. Jadi Allah kekuasaannya meliputi langit, bumi. Enggak ada lagi yang berkuasa kecuali semuanya takluk. Gak ada apa-apanya tuh. Pada penguasa tuh gak ada apa-apanya. Turun, turun. Mati, mati. Sakit, sakit. Gak ada yang hebat. Di dunia ini gak ada yang hebat. Yang hebat cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak terkagum-kagum kepada kekuasaan, jabatan, pangkat. Ah, biasa aja, biasa. Toh ada yang punya jabatan ya nggak apa-apa dan nanti juga berhenti ya. Tapi bukan juga meremehkan presiden deh presiden nggak usah ngomong gitu ya nggak. Kita tidak kagum bukan berarti harus meremehkan ya. Udah dibagi-bagi, ada yang bagian jadi jabatan ini memang dunia kayak gini. Tapi nggak ada kita jadi merunduk-runduk, nggak biasa aja. Dan juga jangan jadi merendahkan ya. Bukan, bukan itu maksudnya. Ini perkara hati. Kita tahu bahwa semua kekuasaan milik Allah. Manusia takluk sepenuhnya kepada kekuasaan Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, Allah tidak berat memelihara segalanya. Allah gampang mengurus semuanya dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar maha agung ini baru ayat kursi nih <clears throat> ketika ditanya surat apakah yang paling mulia Al-Fatihah sepertiga Al-Quran apa Al-Ikhlas semuanya tentang Allah subhanahu wa ta'ala Makanya teman-teman sekalian, shh. Kenapa kita banyak ingin kenal ke makhluk tapi tidak ingin kenal ke Allah? Harusnya kita bertekad di hati kita. Bilang, mau kenal sama Allah enggak? Mau? Gini ya, bilang di hati yang paling dalam. Di sini di lubuk hati. Bilang aja sama Allah karena Allah tahu walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh dan kami menciptakan manusia kami mengetahui apa yang dibisikan di dalam hati. Bisikan ke Allah nanti ya di hati masing-masing. Ya Allah, saya ingin mengenalmu. Saya ingin yakin padamu. Ya Allah, saya enggak tahu apa-apa bilang di sini di dalam nggak usah diumumkan nggak usah pakai poster nggak usah pakai stiker ya Allah where are you ah itu lebay nah ini urusan pribadi masing-masing ini bukan urusan pecinta Allah diketahui orang ini bukan di status FB I love you Allah ini urusan di dalam ya urusan ingin dekat dengan Allah adalah urusan yang asli dari lubuk hati bukan urusan acting bukan urusan sorban supaya dianggap ulama bukan urusan dakwah seperti dianggap mubalik bukan urusan ngaji dengan air mata ini urusan kejujuran di hati yang paling dalam benar enggak pengen dekat dengan Allah selama ini masih banyak pengen dekat dengan handphone pengen dekat dengan uang pengen dekat dengan orang sedikit sekali orang yang memang cita-cita terdalamnya ingin dekat dengan Allah benar? jawab kita juga belum kepikir baru kepikir sekarang sebagiannya ayo coba nanti sing bulat di hati itu ya Allah Puluhan tahun saya hidup Saya tidak mengenalmu Sepanjang hidup ini lebih banyak lupa padamu Seakan-akan engkau tidak ada Saya sibuk sekali Berbuat bukan karenamu Engkau pun tahu sholat saya nggak ingat padamu Bahkan zikir pun bukan untukmu Ya Allah Saya benar-benar tidak tahu banyak tentangmu saya ingin ya Allah, ingin, ingin tolong ya Allah. Kalau orang udah jujur di sininya ingin dekat dengan Allah, pasti Allah tahu, pasti dan tidak akan disia-siakan. Selanjutnya apa? Mujahadah. Tahu mujahadah? Harus mulai sekarang. Selain Allahnya di, di tendang e, di hati ya. Kalau saudara punya istri terlalu mencuri hati, tendang aja di hati. Jangan orangnya nanti Allah marah ya. Kalau saudara punya suami atau punya calon itu harus tendang. Gak bisa Allah diduakan di hati. Shh. Masa Allah diduakan dengan manusia? Mau tahu ciri-ciri yang menduakan Allah? Ini rata-rata belum nikah ya? Bapak? Kayaknya Bapak belum nih. Nih, dengar. Tes. Kalau orang sudah menduakan Allah, pasti di hatinya penuh oleh selain Allah. Contoh ya, <coughs> yang menduakan dengan calonnya. Si hatinya tuh penuh aja oleh air hangat. Ya nahan goh gue. Maaf hadirin. Penuh hati teh ingat dia lagi apa, di mana, maunya TSMS terus. Di mana? Apaan? How are you? Ilu ilmu. Ada aja. Itu udah ciri-ciri tuh. Kepikiran di kamar, di WC, sholat juga Allah kayak dia lagi apa. Doa, ya Allah, tolonglah jadikan dia untukku. Sholat, saum, wirid Al-Fatihah, ilahi fulana. Semua itu udah nggak ada Allahnya dalam ibadah tuh. Allah tuh cuman sarana demi dia aja. Ini udah jadi nih. Ini nggak akan bahagia, belum cemburunya, belum tegangnya. Tendang. Udah mah belum tentu jodoh, dipikirin siang malam. Dan Allah tahu ini dia sudah mengilahkan ini nih si calonnya udah gampang bagi Allah saudara cinta setengah mati ngasih dunia berikut isinya kalau Allah batal pasti batal hakul yakin batal dia tadinya cinta ke ade ya tapi karena ade lebay alay oleh Allah dibalikan enek enek aja jadi enek aja udah enek aja walaupun neng bukan kan neng kemarin cinta ke akang iya kemarin cinta sekarang enek kang Gak tahu gimana lihat wajah Engkang teh aduh hayang utah. Tapi kan Neneng kemarin janji saya itu ya Kang gak tahu gimana saya nggak bisa pungkiri. Alhamdulillah. Begitu gampang bagi Allah ngebulak-balik hati. Ya. Makanya nggak usah kita berjuang supaya orang lain cinta ke kita enggak usah enggak usah mending serahkan wae ke Allah ya enggak akan kemana mana jodoh mah kalau takdirnya buat kita walaupun kita enggak jungkir balik jodoh gitu tenang tuh dari hati he yang jatuh-jatuh cinta capek kan ngaku cinta tuh boros pulsa boros waktu betul deh Aku menjiwai Boros dosa. Ah, susah marifatnya orang yang terlalu cinta ke manusia nggak bisa. Perusahaan, uang, kendaraan nggak boleh di sini. Ah, selewat-selewat aja. Ada syukur nggak ada dunia nih nggak boleh nyantel. nggak boleh nyuri ya. Kalau udah nyuri susah, hidupnya capek. Enteng nanti gak akan kemana mana kok. Kalau udah diserahkan ke Allah dan tidak nyuri hati kita, nanti dikasih oleh Allah. Yang terbaik menurut ilmu Allah yang tidak merusak tauhid kita. Mobil nanti dipilihkan oleh Allah, mobil yang tidak merusak tauhid. Mungkin mobil-mobilan ya, karena kalau mobil beneran rada ria. Jodoh juga kalau ininya dipilih oleh Allah yang tidak merusak ketauhidan. Pokoknya sekarang mah yang terpenting mah bersih dulu. Bukan keinginan kita tercapai, tapi bersih hati ke Allah itu yang terpenting. Dunia mah nggak ada apa-apanya. Nanti dikasih kita. Kalau kita takdirnya pedagang ya, dikasih nanti kita bisnis oleh Allah. Abdurrahman bin Auf lepas tuh waktu hijrah, benar? Dari Mekah ke Madinah semua hartanya ditinggal di Mekah. Tapi udah garisnya kaya. Udah dilepas dunia hijrah lillahi ta'ala. Sampai ke Medina Digampangin lagi rezekinya oleh Allah. Gampang. Dan dunia memilik Allah. Benar? Lalu lintas rezeki Allah yang ngatur. Nanti dibuat ada yang ngasih modal. Digerakkan pembelinya. Barangnya bagus. Ini puas. Ah gampang lah. Apa yang susah sih bagi Allah? Benar? Halo? Makanya sekarang yang kedua apa? Mujahadah itu periksa hati dan mulai jangan ada yang memenuhi hati ini selain Allah. Mulai disisihkan. Enggak akan kemana-mana kok. Harta udah nggak usah banyak dipikirin lah, ya. Ada ya ada, harus sumbangin ya sumbangin. Nanti juga bakal ada lagi. Dulu juga lahir nggak bawa apa-apa beres ya. Betul? Makanya saudara yang punya airloji bagus sudah tinggalin aja di sini ya. Oh, langsung dikenyet bikin tenang ada. Ustaz Fuad dapat ilmu apa? Silakan ustadz Fuad membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang nasihat Nuh kepada anaknya? Mereka berkata, Ya, beritahukanlah kepada kami. Lalu beliau bersabda, Nuh menasehati anaknya, Wahai anakku, aku menasehati kamu dengan ucapan, La ilaha illallah. Karena sesungguhnya kalimat itu jika diletakkan dalam satu timbangan lalu langit dan bumi ditempatkan pada timbangan yang lain niscaya kalimat itu akan lebih berat meskipun dibentuk dalam lingkaran yang kokoh maka kalimat itu akan memecahkan lingkaran itu sehingga sampai ke hadapan Allah dan aku menasehatimu dengan ucapan subhanallahil azim wa bihamdih maha suci Allah yang maha agung dan dengan segala pujinya dan alhamdulillah segala puji baginya karena ucapan ini adalah ibadahnya seluruh makhluk dan dengannya mereka diberi rizki dan aku melarang kamu dari dua perkara syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu dan kibar atau sombong karena dua sifat inilah yang menjauhkan manusia dari Allah hadis riwayat Al-Bajjar Begitulah hadirin sebetulnya Allah yang maha agung sangat suka kalau dirinya disebut bukan Allah memerlukan kita menyebut dirinya tapi pujian zikir itu akan sangat bermanfaat bagi kita kalau kita dengar pahala besar Allah kita menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar karena itu akan membuat kita tenang membuat kita kuat Mari keluarkan tenaga, waktu, biaya, pikiran untuk mengenal Allah dan untuk membersihkan hati kita dari selain Allah. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain kolbun salim, hati bersih. Keinginan kita, duniawi kita tidak tercapai, tidak apa-apa. Kalau hati bersih nanti Allah akan memilihkan dunia yang terbaik menurut Allah. Tidak penting kok keinginan kita terwujud yang terpenting itu adalah apa yang terbaik menurut Allah yang terwujud. Benar? Memang berat menurut nafsu. Tetapi kalau mau memasrahkan ke Allah, nanti Allah menyiapkan hati kita untuk menerima. Kalau kita pasrah ke Allah, misalkan pilihan Allah beda dengan keinginan kita. Nanti hati kita dibuat nerima. Paham? ginilah ini karena banyak yang belum nikah ade jatuh cinta sama si fulana fulana jatuh cinta sama fulen kenapa jadi ruwet begini hadirin maksud saya adalah ade ingin yang ini tapi Allah pasrah pasrahkan ke Allah ya Allah engkau tahu saya senang kepada dia engkau tahu saya mencintainya tapi saya lebih suka engkau yang memilihkan yang terbaik bagi dunia akhirat saya pasrahkan dan ternyata memang bukan jodohnya oleh Allah dikuatkan hatinya nggak akan luka karena udah diserahkan ke Allah kalau udah diserahkan ke Allah kan hati kita juga dibulak baliknya oleh Allah benar loh saudara suka emang siapa yang nanam di sana Gak bisa kita sembarang suka. mau setiap lihat suka, lihat suka. Sehari lima ribu kita sukai kan. Kita bisa stres ya. Lihat kucing menitang Oh, hmm, kucing suka. nggak nggak bisa. Walaupun pengen suka. Ada kalau nggak dibuat suka mah enggak. Ya. Kalau Allah naro, Allah ngambil apa susahnya. Ya kan? Makanya biasakan pasrahkan. Apalagi yang harus dilakukan? Kumpul dengan orang-orang yang dekat, yakin ke Allah, cari. Karena mereka punya energi positif yang saling menguatkan. Kalau orang yakin ke Allah tuh apa cirinya? Anteng. Tenang dia tuh. Adem. Enggak enggak enggak riweh hidupnya tuh. Enggak gerasa-gerusu, enggak panikan. Karena dia tahu bahwa Allah menguasai segalanya. Wah, gimana BBM mau naik? Ah, kalem weh. Da, naik nggak naik juga bukan menteri ya. Bukan juga dewan dan kurang ngerti lagi kita. Ada demo juga dak ngepati ngerti. Sudah, kalau yang tidak ikutan episode begitu mada naik kalau yang ngasih, tidak naik juga kalau yang ngasih rejeki, betul? Adem Bagaimana nih kalau dalam suasana perang? Kalau orang yang udah yakin ke Allah mada udah yakin atau Nyawa nggak akan ketuker, Peluru nggak akan meleset. Bom nggak akan kemana-mana. Kalau memang jatah dia mati, udah pasti tuh nyamperin kematian dan kita bekal datang ke tempat kita mati. Nggak ada masalah. Dan perang nggak perang juga pada mati. Ya, memangnya yang mati di perang aja? Enggak, nggak pakai perang juga mati. Kenapa yang dihukum mati Sayyid Kutub tenang begitu Dah yang hukumnya juga mati Hakim mati Masalah giliran Ya kan Halo Kok sebenarnya kayak yang baru tahu sih Emang yang mati yang dihukum Kan yang hukumnya juga pada mati Kayak dokter Pasien kan cuman yang meninggal bukan cuman pasien ya dokter ya perawat habis tuh di rumah sakit kalau enggak tuh rame di rumah sakit ya harus meninggal makanya para mujahid di perang itu ya jalanin aja udah pasti nggak akan kemana-mana takdir mah ya nah saudara sekalian kalau ada yang tertarik bahasan barusan bukunya udah dicetak oleh SMS Tauhid silakan ambil aja di bawah ya ini menarik SMS Tauhid ini. Bulan Februari mencetak buku berhasil mendistribusikan 17.500 <coughs> buku nggak ada modal Alhamdulillah karena ini membiayai sebagian SMS Tauhid dari sini nah, bulan Maret gimana caranya nih supaya lebih banyak lagi buku ini tersebar Berapa targetnya? 30 ribu. Kalau gitu sedekah aja 3 ribu buku. Maka berusahalah sedekah 3 ribu buku. Yakin Allah akan nolong. Akhir Maret maka terjual, terdistribusikan ribu 30.800 buku. Pas tercapai. Kemarin rapat lagi. Jadi gimana sekarang bulan April? Bulan April kita nggak akan mikir berapa yang terjual yang kita pikir sepuluh ribu mau kita bagikan gitu tuh bingung kan bisnis begini ini bagus kalau yang bulan Maret kemarin sedekah tiga ribu karena maunya laku tiga puluh ribu dan laku tiga puluh ribu tuh beres yang April ini Enggak pakai target dapat berapa tuh? Targetnya sedekah buku sepuluh ribu. Nah, pertanyaannya gini, saudara milih mending yang disedekahin atau yang sedekah? Kami niat sedekahnya untuk yang fakir miskin. Kalau saudara senang mendapatkan yang sedekah, dikhawatirkan saudara kekal dalam kedua keduafaan. <laughs> Enggak lah. Saudara kalau yang mau infak, infak. Kalau yang mau sedekah datang ke belakang nanti ya. Maksudnya yang mau ngam, wah ah, saya nggak punya uang. Tahu saudara penjualan SMS Tauhid ini bukunya seperti apa? Pesan dan kita kirim dulu. Jadi bukunya dikirim duluan baru bayar belakangan. Gimana kalau nggak bayar? Nggak apa-apa. Hanya kita ingatkan itu dosa ya. Tapi ada juga yang ngebalas kami nggak bayar karena pertama nggak punya rekening bank dan yang kedua nggak ada uangnya. Gak apa-apa niatnya juga bukunya supaya dibaca. Alhamdulillah. Jangan takut rugi bisnis dengan Allah ya kan? Yang ngebagikan rezeki Allah. Dulu juga nggak ada usaha ini, SMS Tauhid ini sekarang diadakan. Kenapa kita jadi takut rugi? Sudah hampir 375 ribu follow, uh, membernya sekarang. Jalan terus. Server ada terus. Jangan pernah takut rugi di jalan Allah. Ya. Allah pemilik langit dan bumi. Gangster aja dikasih rezeki masih. Benar? Betul? Saudara tahu dari mana? Kalau disebut gangster ngangguk ya. Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ada pertanyaan? Jarang-jarang ada pertanyaan jawab begini. Tidak ada. Ya. Tes mall kayaknya nih Pak. Bagaimana caranya supaya bagaimana caranya supaya lebih dekat kepada Allah, mencintai Allah? Kan dari tadi saya ceramah itu. <laughs> masih harus saya balik lagi? Bapak beli buku ini. Hari Bapak kemana dari tadi? Coba lebih dekat lagi Pak Udah Bapak duduk di dekat saya sini Pak. Kita sama-sama belajar ya. Ya Pak, yang namanya marifat itu hanya Allah yang buka. Bapak sing ikhlas sekali pengen dekatnya ya bukan pengen dipuji orang. Kemudian mujahadahnya juga sing ikhlas, bukan pengen dianggap soleh, bukan pengen dapat duniawi dari mujahadah ini. Saya maek deket dengan Allah ame benghar, tetap etate dunia kene ya. Saya kenapa Bapak ingin dekat dengan Allah? Saya ingin dekat dengan Allah supaya usaha saya maka, e, mudah urusannya. Supaya saya si itu naikkan ke abdi. Ah itu juga jeleknya. Mujahadah mah Allah ajalah ya. Selebihnya maaloh Allah bakal ngurus. Nggak akan kemana-mana kok Pak. Kalau Bapak takdirnya jadi pengusaha bakal jadi. Kalau Bapak takdirnya nanti jadi guru, bener-bener guru yang baik. Pokoknya nanti disimpan Bapak di takdir yang paling pas dengan Bapak. Tapi Bapak kejaga hatinya anteng ke Allah. Kalau Bapak takdirnya terkenal, Bapak bakal terkenal nanti. Tapi hatinya bersih, tidak menuhankan popularitas. Gitu. Kalau udah bersih, nanti dikasih lagi dunianya, ya. Tapi dunia udah nggak nempel di hati. Beda dengan yang pengen dunia, jelas? Dikasih dunia teh nempel dunianya di hati. Tapi kalau udah mujahadah, udah dibersihin, diserahkan ke Allah, nanti dikasih lagi oleh Allah yang paling pas buat dia. Tapi udah nggak ngotorin lagi ke Allahnya. Nah, sekarang ngelepasinnya itu yang susah. Pengen aja Gitu Pak. Terima kasih Bapak. Usaha apa? Coba dikasihin semua dagangannya Pak. Di hati Pak ke Allah ya. Terima kasih hadirin. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ah, Senin berangkat umroh selama sembilan hari. Berarti malam Jumat yang akan datang mudah-mudahan Allah mendatangkan ilmu lain lewat penceramah lain. Datang saja. Ya, jangan karena perlu ilmu kan banyak. Jangan hanya dari satu sumber. Lebih banyak kita mendengar ilmu kalau niatnya tulus lebih dekat nanti dengan Allah, Pak. Sangat tidak cukup hanya dengar ceramah ini dan tidak cukup hanya membaca buku satu bacaan, lebih banyak lebih bagus ya. Sepanjang bersih. Terima kasih kawan-kawan. Ada tamu dari mana ini? Dari mana, Bu? Cianjur. Alhamdulillah. Allah yang ngegerakkan Ibu ke sini. Ya. Eh, sekarang udah ada kurang musim dadah begitu ya Bu ya udah enggak sekarang biasa aja ya Bu <laughs> itu zaman lebay dulu saya Bu <laughs> ada tamu lagi tadi SMA dari mana dari mana deh Ibu dari Jambi Alhamdulillah Tangerang sekarang sudah mulai berdatangan lagi seperti zaman dulu ya tapi jangan antri di potret ya Bu ya. Sudah kurang musim sekarang. Mudah-mudahan sekarang sudah robah. Kalau dulu datangnya untuk ketemu seseorang, kalau sekarang datang mudah-mudahan untuk nambah keyakinan kepada Allah. Tidak penting orang yang bicara ini. Yang penting mah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah.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 محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Hadirin sekalian Allah pasti sedang menatap kita Walaupun kita tidak bisa melihatnya Allah sedang memperhatikan kita Walaupun kita jarang meyakininya Tubuh ini ciptaan Allah Kita tidak mengerti apapun tentang tubuh ini Kecuali sangat sedikit Allah lah yang menciptakan kita di rahim ibu dulu disusun dengan sempurna dijaga setiap saat Allah lah yang melahir mentakdirkan kita terlahir ke dunia ini sempurna waktu baik dijaga didetakkan jantung kita dicukupi nafas kita tidak ada sehari pun Allah luput memberi rezeki Makan cukup. Minum cukup. Aurat kita ditutup. Walaupun Allah tahu. Kita jarang ingat padanya. Alhamdulillah kita diberi hidayah jadi seorang Islam. Tidak banyak di dunia yang diberi hidayah. Alhamdulillah Allah menuntun kita bisa sholat. Kita tahu banyak umat Islam yang belum sanggup bersujud. Alhamdulillah Allah menuntun kita bisa ke masjid seperti ini. Pada saat yang sama banyak orang yang sedang lupa kepada Allah. Ada yang sedang maksiat. Alhamdulillah kita diberi ilmu Tubuh kita dibasuh air wudhu. Tiap tetesan menggugurkan dosa. Kita bisa sujud. Tiap sujud menggugurkan dosa. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Padahal Allah tahu, tahu sekali dosa-dosa kita. Allah tahu nikmat yang dia berikan kita gunakan untuk maksiat kepada Berapa banyak karunia Allah yang kita gunakan untuk mengingkari Allah. Saudaraku, Allah maha baik. Allah tutupi aib-aib kita. Sehingga orang-orang masih mengangguk menaruh hormat kepada kita. Padahal kita tahu Berapa banyak aib yang kita tutup-tutup. Allah janji majelis ilmu Majelis zikir adalah tempat Allah memberikan ampunan Mudah-mudahan takdir kita berkumpul ini Bisa membuat kita sakit terhapus semuanya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Maha yang Maha mendengar. Terima kasih atas semua karunia ini ya Rabb. Hanya dengan karuniamu hati ini bisa dekat mengenalmu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Ampuni ya Allah. Sebanyak apapun dosa yang kami lakukan. Ampuni sekotor apapun perjalanan hidup kami. Sekelama apapun Ampuni kami ya Allah Ampuni Semua kemusrikan kami selama ini Ampuni kemunafikan-kemunafikan kami ya Allah Kepalsuan-kepalsuan kami Allah gfir lana wali walidina Warhamkum kama rabbawna Wah yang maha menatap kami mohon kepadamu. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Engkau tahu keadaan keduanya. Ampuni semua dosanya ya Allah. Sayangi. Berkahi sisa usianya. Berikan nikmatnya beribadah padamu ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Rabb. Jadikan ahli sorgamu. Wahai Allah. Kami mohon padamu. Selamatkan orang tua kami. Dunia wal akhirat. Golongkan kami jadi anak yang tahu balas budi ya Rabb. Ya Allah ya Hayu ya Qayyum, ampuni guru-guru kami, para ulama, para ustaz yang menjadi jalan hidayah darimu sehingga kami mengenalmu mengenal jalanmu Ya Allah muliakan orang-orang yang berbuat baik kepada kami Yang tenang-tenangan, yang sembunyi-sembunyi Ampuni hamba-hambamu yang kami zolimi selama ini ya Allah Yang menzolimi kami Allahumma gfirlil mu'minin wal mu'minat Wal muslimin wal muslimat Al ahya'i minhum wal amwal Rabbana taqabal minna innaka antas sami'ul alim Wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah yang Maha menatap, jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah. Wahai Allah, kabulkan siapapun yang memohon ini ya Karim. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Hadirin, Allah Maha mendengar doalah masing-masing. Amin. Ya Allah. Allah pasti memperhatikan. Doalah sahabatku. Siapa tahu saat ini saat dirubah takdir. Jangan ragu-ragu. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah. Mintalah Allah pasti mendengarkan. Allah pasti memperhatikan. Allah tidak pernah mengecewakan. Bukankah selama ini Allah maha baik kepada kita? Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nasta'in Amin ya Rahman Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan Wahai lana min amrina rasyada. Wahai Allah, kuatkan iman yang masih goyah. Cahaya yang hatinya gelap. Sembuhkan yang penuh penyakit ya Allah. Bahkan hidupkan hati-hati yang mati. Ya Allah, jangan biarkan hati ini berpaling darimu. Jangan cabut nikmat iman ini ya Rob. Rom. Bukakan jalan keluar dari masalah yang kami hadapi ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Cukupi kami dengan rezeki yang halal berkah. Jangan biarkan dunia ini menyilaukan kami ya Allah. Titipkan dunia yang benar-benar kau berkahi. Yang bisa menjadi bekal dekat kami denganmu. Ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit. Lepaskan dari lilitan hutang. Berikan jodoh yang menantikannya ya Rob. Berikan keluarga yang penuh berkah. Keturunan yang soleh-soleha. Ya Allah mudahkan urusan yang membuat maslahat dunia akhirat. Ya Bana undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Wasa'yad mashkura. Wadanban magfura. Ya Allah, Allah magfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat Allahumma aizal islam wal muslimin Allahumma ansur mujahidin Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar amin ya Allah ya Rahman sallallahu alaihi wasallam hadirin teruslah Hadirin Allah Maha dekat, teruslah penuhi hati ini oleh Allah. Terus, terus, dimanapun, kapanpun. Insya Allah Allah akan memberikan ketenangan. Dan Allah mengurus urusan-urusan kita tidak akan mengecewakan. Sambil pulang ada orang tua dari santri yang sakit, Ibu Ratmini sakit. Mari kita baca Fatihah, Al-Fatihah. Ya kena wudu. Ya Allah ya Syafi'i ya ya ya Mudah-mudahan doa kita menjadi jalan kesembuhan, kekuatan.